هذا النذم ناظم الجمزوري رحمه الله تعالى ومولاي syara'a ibadah bada'a memulai mana dalam perihal apa yang beliau letakkan pada bait syairnya dengan beliau mengatakan ahkamun nun sakinati wa tanwin yaitu hukum nun sukun dan tanwin ay hadha babu ahkamin nuni as-sakinati wa ahkamit tanwin Maksudnya adalah ini adalah bab hukum-hukum yang berkait dengan hukum nun sukun dan juga hukum tanwin. Tentunya binisbati al-ahruf allati waqa'at ba'dahuma ditinjau dari huruf-huruf yang terletak setelah keduanya yaitu setelah nun sukun atau tanwin nun sukun atau tanwin memiliki hukum yaitu ditinjau dengan huruf-huruf yang terletak setelah nun sukun dan tanwin wal ahkamu dan ahkam jam'u hukmin jama dari hukum jamak taksir wal muradu bi huna dan yang dimaksudkan di sini adalah kenapa kau nun sukun atau tanwin memiliki hukum-hukum banyak hukumnya itu karena tadi ditinjau dengan huruf-huruf yang ada setelahnya adapun nun sukun atau tanwin ya cuma dua nun sukun dengan tanwin tapi akan beraneka ragam, akan bermacam-macam hukumnya ditinjau dengan huruf-huruf yang ada setelahnya. Sehingga wal muradu bi huna yang dimasukkan di sini adalah yaitu an-nisbatu tamatu. Penisbatan yang sempurna thubutil wujubi li idhari nuni wa tanwin seperti tetapnya wajibnya izhar nun dan juga tanwin al-waqi'aini qabla hurufil halqi yang keduanya begitu nun sukun ataupun tanwin terletak sebelum huruf-huruf hal ini dinisbatkan penisbatan sempurna ditinjau terhadap huruf-huruf yang ada setelahnya. Seperti di sini disebutkan kesubutil wujubi li nuni wa tanwin al-waqi'aini qabla hurufil halqi. Ditetapkannya wajibnya idhar pada nun, sukun dan tanwin yang keduanya terletak sebelum huruf-huruf halqi. Ya, sebelum huruf-huruf tenggorokan. dan sukun atau tanwin akan terhukumi dinisbatkan kepada huruf-huruf yang ada setelahnya nanti. Kemudian al-jar wal majrur min qawlihi lin-nuni in taskun lin-nuni jar majrur. Ini muta'alliqun bi mahdhufin berkaitan dengan kata yang dibuang yaitu khobarun muqaddamun khobar yang didahulukan menurut si bahasa ya. ajarul majrulin nun itu berkaitan dengan kata yang dibuang yang kata yang dibuang ini sebagai khobar muqaddam khobar yang didahulukan yang biasa para ahli nahwi mengatakan takdirnya itu kainun atau mustaqirun kainun atau di dalam bab nahu nanti walitanwini adapun tanwin ma'tufun alih disertakan ke linnuni ma'tuf disertakan alaihi itu kepada linnun wa qawluhu arba'u ahkamin mubtada'un muakhar ditinjau dari segi Arab arba'u ahkamin harusnya apa arba'u ahkamin linnuni intaskun walid tanwin asalnya seperti itu dan di sini didahulukan jar majrur yang menggantikan dari khabar yang mahdhuf ay linnuni hala sukuniha yaitu untuk nun ketika disukun oleh tanwini dan juga untuk tanwin. Wala yakunu illa sakinan dan tidaklah nyata tanwin melainkan sukun. Ya. Di sini tidak disebutkan. Kalau nun disebutkan ya linnuni hala sukuniha intaskun ketika sukun oleh tanwini dan tanwin tanwin tidak usah disebutkan halal sukuniha atau intaskun tidak karena seluruh tanwin sukun iya seluruh tanwin sukun Muhammadun Muhammadan Muhammadin sehingga tidak ditambah kata intaskun karena ma'ruf ahkamun arba'atun indal aktharin menurut kebanyakan para ulama qiraah nun sukun dan tanwin ini memiliki empat hukum. Al awal yang pertama al idhar idhar. Athani yang kedua wal idghamu bikismaihi idgham dengan dua bagiannya idgham di sini dengan dua bagiannya wa illa fa khamsatun kalau seandainya idgham ini dipisah maka lima hukum nun sukun dan tanwin. Tapi karena di kismaihi dua bagian tersebut disatukan yaitu idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah maka menjadi empat. Thalith wal iqlabu iqlab. Ar-rabi'u dan yang keempat wal ikhfa'u ikhfa'. bahkan waja'alah hal jabari salasatan al-ja'bari bahkan menjadikan tiga tadi menurut kebanyakan para ulama tajwid ya, ulama qiraah hukum nun sukun dan tanwin empat tadi ada yang membagi lima ya dengan memisahkan di antara dua idgham begunnah dengan bila gunnah di sana ada yang merampingkan lagi yaitu Al-Ja'bari. sebutkan Ibrahim Ibni Umar Ibni Ibrahim Ibni Khalil Al-Ja'bari Abu Ishaq alimun bil qiraat min fuqaha Syafi'iyah. Beliau membagi tiga hukum nun sukun dan tanwin. Fa asqata al-iqlaba yaitu dengan beliau menggugurkan iqlab beliau eh, jabari ini dengan menggugurkan iqlab tidak memasukkan iqlab wa adkhalahu fil ikhfa'i dan beliau masukkan iqlab ini ke dalam ikhfa digabungkan ke dalam ikhfa sehingga menurut Al-Ja'bari idhar idgham dan ikhfa tiga ikhfa mencakup iqlab Oleh karenanya sebagian um- para ahli ada atau para ahli ada sebagian para qari membaca ikrab itu dengan ikhfa. Ya. Sebagian qari membaca ikrab dengan ikhfa. Mengikuti pembagian ini. Karena menurut mereka sama pembacaannya dengan ikhfa. Wahadfu ta'i min أربع dan dibuang ta dari arba' lidarurati karena darurat syair. Sudah kita bahas pada syarah al-Jamzuri. Wa qulu fakhud tabiini ay tafsili li hadhihi al-ahkami. Ambil rincianku terhadap hukum-hukum ini. Rinciannya al mabhatul awal Pembahasan yang pertama yaitu al-idharu Dari hukum nun sukun dan tanwin Qala rimullahu ta'ala فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي Di sini ditulis tu'rifi. cetakan-cetakan yang lain ditulis dengan ta'rifi boleh juga tu'rafi fal yang pertama yaitu min ahkamin nun sakinati wat tanwin dari hukum nun sukun dan tanwin al idharu idhar kapan nun sukun dan tanwin dibaca idhar qabla ahrufi jikalau terletak sebelum huruf-huruf lil halqi sebelum huruf-huruf tenggorokan yang mana huruf-huruf tenggorokan sitin ada enam rutibat yang telah ditata disesuaikan sesuai dengan urutan-urutannya rutibat fil makhariji yaitu disusun sesuai dengan makhraji rutibat disusun sesuai dengan tingkatan-tingkatan makhraji fal ta'rifi maka hendaklah engkau ketahui boleh juga fal tu'rafi maka ketahuilah قال فالأول قال العلامة الجمزوري رحمه الله فالأول al قبل qabla ahrufi من أحكامها الأربعة dari hukum-hukumnya yang empat ya, dari hukum-hukum nusuku dan tanwin yang empat disebutkan tadi ya, yaitu al-idharu lahuma ay linnun wa tanwin idhar teruntuk nun sukun dan tanwin. Wa huwa lughatan al-izhar secara bahasa bermakna al-bayan. Jelas. Wal idah sama. Terang. Jelas itu izhar secara bahasa. Istilahan ada pun istilah ahli tajwid Izhar adalah ikhraju كل حرف من مخرجه إخراج كل حرف من مخرجه sebagian menambahkan min ghairi gunnatin min ghairi gunnatin ikhraju kulli harfin itu mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi dari makhrajnya sebagian tadi ada yang memberikan ketentuan min ghairi gunnatin tanpa disertai dengan gunna Kenapa sebagian memasukkan definisi min ghairi gunnatin tanpa dengan gunnah? padahal nun sukun dan tanwin itu memiliki sifat gunnah maksudnya adalah gunnah zahirah ya gunnah yang jelas adapun gunnah yang sifat asli nun dan tanwin iya tetap ada tapi yang tidak diperbolehkan adalah min ghairi gunnatin zahiratin tanpa disertai dengan gunnah yang zahirah yang jelas. Baik. Adapun gunnah dari sifat aslinya yang tidak pernah terlepas dari nun sukun dan tanwin maka tetap menyertai dari nun sukun dan tanwin. Fayudharani inda hurufil halqi sittati. Fayudharani inda hurufil halqi sittati. Ya, sehingga keduanya yaitu nun sukun dan tanwin ditambahkan dijelaskan ketika berhadapan dengan huruf-huruf tenggorokan yang enam dibaca jelas tanpa guna tanpa guna yang zahirah yang dijelaskan di sini ingat nun, sukun dan tanwinnya. Ya. Ketika menghadapi salah satu dari huruf tenggorokan yang enam. Ay allati takhruju minhu huruf-huruf yang enam tersebut yaitu takhruju minhu keluar dari al-haq dari tenggorokan wahia murattabatun fil makhraji keenam huruf tersebut murattabatun tertata tersusun fil makhraji sesuai dengan tingkatan makhraji ay li kullin minha rutbatun wa mahallun takhruju minhu Masing-masing dari keenam huruf tenggorokan tersebut rutbatun memiliki tingkatan wa mahallun dan memiliki kedudukan takhruju minhu yang keluar darinya. Ya, ada tahapannya, ada tingkatannya. Maka di sini Al Jamzuri rahimahullah beliau rutibat telah menyusunnya sesuai dengan tingkatan dan tahapan makhrajnya tidak ngacak ya. disusun sesuai dengan tingkatan makroji dari keenam huruf tenggorokan ini wahia martabatun fil khuruji keenam huruf tersebut memiliki tingkatan pada keluar hurufnya atau ketika keluar hurufnya ورتبتها في النظم على ترتيبها في المخرج dan aku susun pada bait syair pada nazam ala tartibiha fil makhraji sesuai dengan urutannya pada makhraj alam Kemudian ketahuilah an nuna bahwasanya nun taqa'u ma'a hurufil idhari taratan min kalimatin bahwasanya nun terletak bergandengan dengan huruf-huruf idhar taratan min kalimatin terkadang terjadi pada satu kalimat Nun sukun terletak bergandengan dengan huruf-huruf idhar terkadang ada dari atau ada pada satu kalimat wa taratan min kalimatain dan terkadang tersusun dari dua kalimat ini diketahui bahwasanya nun sukun ketika bergandengan dengan salah satu huruf idhar ada kalanya terjadi pada satu kalimat dan ada kalanya terjadi pada dua kalimat ya, terdiri dari dua kalimat atau satu kalimat Karena hmm. kama sayati fil amthilati sebagaimana yang akan datang pada contoh-contoh وحاصل الستة أو حاصل الستة sama ya. sebagaimana yang akan datang pada contoh-contoh dan juga ada permisalan huruf yang enam nanti hmm. kesimpulan dari huruf-huruf yang enam nanti. Lain halnya dengan suku dengan tanwin. Kalau tanwin la yakunu illa min kalimatain. Tidaklah tanwin bergandeng dengan salah satu dari huruf idhar yang enam melainkan dari dua kalimat. Ya. Terdiri dari dua kalimat. Tapi kalau nun sukun ingat, ada kalanya di terdiri dari satu kalimat atau dari dua kalimat. Tetapi kalau tanwin pasti ya ketika bergandengan dengan huruf idhar terjadi dari dua kalimat, terdiri dari dua kalimat. Tidak ada tanwin bertemu dengan huruf idhar pada satu kalimat. Sudah paham? قال الضباء فالأول الإظهار قبل أحرفه فالأول من الأربعة الإظهار لهما عند كل القراء Yang pertama dari empat hukum nun sukun dan tanwin itu izhar. Lahuma teruntuk nun sukun dan tanwin. Jadi baca dengan jelas tanpa diiringi dengan gunnah. Hal ini inda kullil qurra disepakati menurut seluruh para ahli qiraah. Wal idharu ma'nahu lughatan al-bayan sama. Wal istilahan uh, ikhraju kulli harfin min makhraji min ghairi gunnatin fil mudhari. mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa disertai dengan gunnah ingat tadi tanpa disertai dengan gunnah zahirah ya gunnah yang nyata yang jelas. Adapun gunnah yang merupakan sifat asri nun dan tanwin tetap menyertai fil mudhar yaitu pada huruf-huruf yang diidharkan. Huruf-huruf tenggorokan yang enam. Wadharika qabla ahrufi mensubatin lil halqi. Hal itu jika sukun dan tanwin terletak sebelum huruf-huruf tenggorokan dinisbatkan di sini kepada tenggorokan ai kharijatun minhu karena keluar dari tenggorokan sehingga disebut izhar halqi haqiqi sebagian ada yang menamakan izhar halqi haqiqi nisbatun ila makhrajihi jadi dinisbatkan pada makhraj tenggorokan karena keluar dari tenggorokan keenam huruf tersebut. Wa qawluhu sittin bil jarri badalun min ahrufi. Sittin i'rabnya badal. Dari ahruf. Wa asruhu sittatin asalnya sittatin hudifat ta'i oh, eh, fahudifat ta'u dibuang ta'nya li darurutin nadmi karena darurat syair Kenapa asalnya sitatin dan muannas? Badal minhunya mu'annas ahruf. Jadi saya di sini dibuang ya. tak mabutuhnya karena darurat syair kepanjangan lil halki sittatin pokoknya tapi lil halki sittin terlebih mudah wa sittatu rutibat keenam huruf tenggorokan ini telah disusun ai rattabah an-nazimu disuruh an-nazim oleh pensyair yaitu Al-Jamzuri rahimahullah ala hasabi makharijiha fil baiti al-ati sesuai dengan tingkatan makhrajnya pada bait berikutnya ya. jadi beliau susun pada bait berikutnya وقول وقوله فلتعرفي خلفه بالبناء للمفعول أو للفاعل من المعرفة beliau letakkan di sini bil bina'i lil maf'ul boleh dengan bina maf'ul fal tu'rafi atau lil fa'il fal ta'rifi min al ma'rifah bi ma'na al ilm dari kata ma'rifah maknanya itu al ilmu fal tu'lam ketahuilah hadhihi al bi ahkamiha itu huruf-huruf ini dengan hukum-hukumnya ya, ketahuilah huruf-huruf ini dengan hukum-hukumnya wa anna li kullin minha rutbatan wa mahallan takhruju minhu bahwasanya masing-masingnya dari keenam huruf ini memiliki tingkatan dan tempat kedudukan takhruju minhu yang dia keluar darinya. Thumma inna nuna taqa'u ma'a harfil idhari taratan min kalimatin wa taratan min kalimatin sudah tadi ya dan sukun berjumpa bergandeng dengan huruf idhar terkadang dari satu kalimat atau pada kalimat bi khilaf tanwin berbeda dengan tanwin fa innahu la yakunu illa min kalimatin adapun tanwin tidaklah berjumpa dengan huruf idhar bergandeng dengan huruf idhar melainkan dari dua kalimat ya. tanwin ketika bertemu dengan huruf idhar maka tersusun dari dua kalimat. Urutannya dari keenam huruf tersebut kata Al-Jamzuri dan Allah Ta'ala hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatan thumma ghainun kha'u beliau sebutkan sesuai dengan urutan makhrajnya hamzun fahaun tenggorokan yang paling bawah hamzah dan ha thumma ainun ha'u kemudian naik ke tengah ain dan ha muhmalatan yang keduanya tanpa titik ain dan ha tanpa titik thumma kemudian naik lagi ke adnal halqi tenggorokan yang paling dekat dengan mulut yaitu ghainun kha'u ghainan kho yang beliau sebutkan tadi sitin rutibat fal ta'rifi keenamnya sudah disusun sesuai dengan tingkatan makhraji sesuai dengan tahapan makhraji hamzah dengan ha dia menunjukkan paling dalamnya hamzah kemudian diikuti ha naik lagi ain kemudian ha kemudian khoin kemudian kho ini keenam huruf idhar sehingga apabila nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari keenam huruf ini maka nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas tanpa gunnah zahirah hmm. tanpa gunnah yang nyata tanpa gunnah yang panjang hmm. Qala al-Jamzuri rahimahullah hamzun fa ha'un thumma 'ainun ha'u famin aqsal halqi ithnan dari pangkal tenggorokan di sana ada dua huruf al-hamzu yaitu yang pertama hamzah kayan auna Syukri dalam kalimat yan auna wala thaniya laha fil Quran dan tidak ada yang keduanya laha bagi nun sukun yang bertemu dengan hamzah di satu kalimat di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi nun sukun yang bertemu dengan hamzah di satu kalimat hanya satu di dalam Al-Quran itu pada kalimat yan auna saja ya. pada kalimat yan auna selain itu tidak ada selain itu adanya apa min kalimatain berjumpa dari dua kalimat itu ya. terdiri dari dua kalimat dipegang musafir Fadlu musaf yang bawa musaf dipegang Fadlu Yang gak bawa pinjam musaf, Quran musaf, musaf itu Quran bawah tafadhal diambil Nah, di sini melewati contoh-contoh diingat. Nanti setiap pelajaran ini sambil pegang mushaf. ya, nun sukun yang bertemu dengan hamzah di satu kalimat hanya satu kata saja, satu tempat saja. Yaitu di surat Al-An'am ayat ke-26. Dibuka Al-An'am 26. 130 biar enggak lama. Lama 130. Seratus tiga puluh dilihat bawahnya atau atasnya. hampir lupa ditulis yang Aun Al-An'am eh, 26 wala thaniya laha tidak ada yang keduanya artinya cuma satu top hamzah atau nun sukun terus eh, jumpa dengan hamzah di satu kalimat وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون, وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون cari lima bisa tidak Hah? nggak bisa cuma satu tok dalam Al-Quran ya. cuma satu kalau suruh cari lima jangan mau ya. satu adanya ya. kemudian yang terdiri dari dua kalimat nun sukun bertemu dengan hamzah dari dua kalimat waman amana waman amana ya, dibaca dengan jelas juga nunnya di hud 40 Kalau dua kalimat banyak. Iya. Nanti antum bisa cari lagi. Selain ini, selain waman amana. Waman amana, man amana 226 kalau sama ayat yang ke-40 situ di akhir. Kita baca dari syahidin saja di situ. Wa ahlaka illa man من alaihi عليه wa man amana sifat lazimahnya saja. Waman aman. Tidak waman aman. Tidak dijelaskan, tidak ditekan gunanya. Kemudian tanwin berjumpa dengan hamzah. wajannatin alfafa. tanaba ayat yang ke-16. Oh, ini ma'ruf ya. وجنات ألفافا تفضلوا Oke. ألفافا وقيسوا untuk mengkiaskan atas tiga contoh ini iya, ketika melihat nun sukun atau tanwin di depannya ada hamzah maka nun sukun dan tanwinnya ini dibaca jelas waman wa jannatin ya, dijelaskan jangan digunakan kemudian h nun sukun berjumpa dengan h demikian pula tanwin yang terdiri dari satu kalimat seperti kalimat minha naziat ayat 31 Nazi'at juz amma 31 Nazi'at paling belakang juz amma 584 dan kalimat minha banyak ya. dengan sukun bertemu dengan ha di satu kalimat itu paling banyak ya, minha minhu ya, bisa antum baca teliti أخرج منها ماءها ومرعاها minha minha yang minha yang dilamakan yang ditekan kemudian yang terdiri dari dua kalimat wa manhajara di al-hasyr ayat yang 9 فنعم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم jelas nun sukun karena di depannya ada h. Kemudian tadwin berjumpa dengan h dan tidaklah terbukti melainkan dari dua kata atau wah ayat 109. Dua ratus empat 109 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم طيب، شهد على شفا جرف هار جرف perhatikan tadi kita dua huruf yaitu nun sukun dan tanwin di depannya ada hamzah atau di depannya ada ha maka dibaca dengan jelas tanpa gunnah wallahu a'lam bishawab